Selamat datang di uh, radio uh, kita U Turki. Uh, perkenalkan nama saya uh, Prayuda. Saya uh, dari Istanbul University. Uh, jurusannya molekuler biologi dan genetik. Pada hari ini uh, jadwalnya uh, Bidayatul Hidayah yang akan disampaikan oleh Ahmad Faiz Irsyad. Tapi berhubung Pak Ahmad Faiz Irsyadnya ini masih ada uh, sedikit halangan, maka akan uh, materi akan di uh, uh, diisi uh, diisi oleh Mas Muhammad La Muhammad uh, Syaukila. Eh Muhammad maaf Muhammad Labib Syauki uh, yang akan uh, membahas tentang uh, hadis. Uh, Mas Muhammad Latif Syauki ini uh, sekolah eh, apa tuh uh, mahasiswa dari Seljuk Universitas dengan jurusan tafsir hadis. Ya, sekarang uh, kita akan mulai saja, kita akan langsung saja uh, Mas Latif untuk menyampaikan uh, materinya. Silakan Mas. Ya, terima kasih kepada Mas Rocky Prayuda yang ada di Istanbul. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, para pendengar Radio PCINU Turki dan tercinta pada sore hari ini kita bertemu kembali pada uh, kesempatan yang sangat istimewa, kesempatan yang semoga membawa berkah. Pada sore hari ini kita bisa atau malam hari di Indonesia kita bisa bertemu bersama, bisa uh, berada pada satu majelis yang semoga membawa berkah, memberikan manfaat bagi kita semua. Uh, sore ini sebetulnya karena Pak Muhammad Faiz Irsyad itu sebetulnya sore ini akan membahas tentang bidayatul hidayah tapi karena beliau mungkin masih masih di jalan jadi pada sore hari ini akan diisi dengan eh faedah puasa jadi sebetulnya teman-teman atau puasa itu apa sebetulnya faedahnya dari sisi agama. Setelah kita tahu bahwa puasa itu diwajibkan, puasa, eh, terkhusus puasa di bulan Ramadan, sebetulnya apa faedah? Sebetulnya apa sih sebetulnya yang ada di balik eh, ibadah yang diwajibkan Tuhan kepada kita, termasuk sholat ataupun puasa, haji, zakat, itu semuanya ada faedahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faedah puasa. Faedahnya itu apa? Di antaranya yang bisa saya kutip dari eh, petikannya buku atau kitabnya Wahbah Zeli bahwa dikatakan bahwa itu siam kafiratun iya ini ruhiyah wal madiyah dari sisi rohani dan materi materi dan jasmani rohani bisa dilihat bahwa puasa itu punya beberapa faedah di antaranya Fasawmu ta'atun lillahi ta'ala. Yusabu alaihal mu'min sawaban maftuhan la hududalahu. Puasa itu satu bentuk ketaatan kepada Allah. Yang bagi orang mukmin itu yang menjalankan puasa itu akan diberikan pahala maftuhan la hududalahu. diberikan pahala yang tanpa batas Li'annahu lillahi subhanahu wa karamallahu wa wa karamallahu wa karamallahu wa wa karamallahu wa wa yunalu biha ridwanullah. Jadi kenapa sampai dia diberikan sawaban maktuhan lahu bidalahu karena kemuliaan atau apa ya uh, sifat sifat loman, pemberi, maha pemberinya Allah. Allah itu maha pemberi. Akhirnya kalau nah, kita dikasih pahala yang tidak ada batasnya. Wastiqo wastiqoqi dukhulil jannati min babin khosin an so so'imi. Yukalu anahu arroya. Nah, di samping dikasih pahala yang tanpa batas, orang itu juga orang mukmin yang menjalankan puasa dengan sepenuh hati itu berhak masuk surga dari manapun pintu atau dari sebuah pintu yang disediakan khusus untuk orang-orang yang berpuasa yang disebut pintu itu namanya pintu royan pintu royan namanya Wa yab'adu nafsuhu an azabillahi ta'ala bisababi ma qad yartakibuhu min ma'asir. Dengan puasa itu ya seseorang bisa apa ya lebih mengontrol dirinya untuk bermaksiat. Ya ba'du nafsu an azabillah bisa menjauhkan seseorang itu dari siksa Allah. Jadi maksiat-maksiat yang menyebabkan seseorang itu e, diazab Allah itu bisa menjauhkan dengan melakukan puasa. Bahwa kafaratun lidzunub min amin li akhir. Bahkan puasa itu bisa meleburkan bisa menjadi kafarot, menjadi pelebur terhadap dosa-dosa dari satu tahun dari satu tahun ini ke tahun yang sebelumnya. Jadi satu tahun. Kalau tahun lalu berpuasa sampai tahun sekarang, tahun Ramadan tahun lalu puasa, kemudian Ramadan tahun ini puasa, berarti dosanya di, di, diampuni, dosa-dosa kecil. Wa amrul mu'minin alal haqqi alladhi syara'allahu azza wa jalla dengan ketaatan, ketaatan menjalankan puasa itu berarti amrul mukminin itu ya stakim alal hakti alani syaraw. Jadi apa yang telah dijalani orang-orang mukmin itu menjadi jelas, lurus. Ya stakimu amrul mukminin alal hak. Sebetulnya kalau dilihat dari uh, redaksi itu itu sebetulnya menarik karena wabito ati yastaqimu amrul mukmini al dengan ketaatan ketaatannya itu apa ya berpuasa itu dengan ketaatan berpuasa itu seorang mukmin maka seseorang mukmin yang telah melakukan ketaatan itu dia akan lurus berjalan di atas syariat Allah Nah, kalau kita mau lihat fenomena sosial sekarang bahwa orang banyak menyimpang, orang banyak korupsi dan lain sebagainya ya, itu ternyata atau bisa dikatakan katanya negara Islam, katanya negara berpenduduk Islam atau katanya mayoritas Muslim, tetapi kenapa masih banyak tertinggal perekonomiannya lemah, uh, tidak punya wibawa di mata asing, uh, sos, struktur sosial penduduknya carut marut dan lain sebagainya itu kenapa? Apakah karena orang Indonesia itu penduduknya Muslim? Padahal katanya kalau e, orang Muslim itu atau orang mukmin atau orang muslim itu mendapatkan pertolongan Allah. Nah, padahal no, nah, kita lihat justru negara yang maju adalah negara-negara Eropa, negara-negara yang notabene-nya bukan berpenduduk mayoritas muslim. Nah, ini kenapa? Di sini satu mat, apa redaksi yang menarik bahwa ternyata yang mampu menjadikan apa ya strata atau tuntutan sosial atau keseragaman kehidupan makhluk sosial di masyarakat itu e, bisa lurus ketika orang-orangnya orang-orangnya itu melaks melaksanakan ibadah ketaatan dimulai dari ketaatan terhadap Allah akhirnya dia taat terhadap segala bentuk aturan dan diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Kalau dia cuma berpuasa tetapi sebetulnya puasanya tanpa makna, puasanya tidak eh, puasanya tidak dimaknani dimaknai dengan satu kepasrahan yang tinggi maka tidak ada gunanya artinya bukan berarti artinya ketaatan itu tidak maksimal, ketaatan itu tidak sempurna. Akhirnya ketaatan yang hanya uh, atas dasar hanya atas dasar melaksanakan kewajiban, akhirnya ketaatan itu tidak memberikan satu kebaikan. Jadi alangkah baiknya adalah ketaatan Eh, entah itu puasa, entah itu eh, sholat, entah itu zakat dan lain sebagainya, harusnya hendaknya ketaatan atau ibadah tersebut dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi kenapa orang yang sholat ternyata masih bisa uh, mengumpat? Kenapa orang yang sholat masih bisa riak? Kenapa orang sholat yang ternyata masih bisa kadang ada yang mencuri? Kenapa orang yang sholat ternyata korupsi? Nah itu kan apakah yang salah sholatnya? Bukan. Tapi personalnya. Kenapa orang itu tidak bisa memahami dan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya? Jadi orang itu sholat sebetul sebetulnya kan Inna solata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sebetulnya orang kalau mau sholat memahami uh, khusyuk ketika melaksanakan, memahami dan benar-benar menjalankan sepenuh hati sholatnya itu maka sebetulnya tidak ada fahsya dan mungkar itu kemungkaran dan kejahatan itu akan hilang dengan dengan orang-orang yang melaksanakan sholat. Tapi tidak ada lagi seperti itu ketika orang itu menjalankan sholat hanya sekedar kewajiban atau menggugurkan kewajiban atau sekedar uh, malu dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan puasa. Puasa kalau hanya untuk uh, menghormati karena dia berada di komunitas yang kebanyakan puasa, nah itu kan uh, akhirnya dia hanya menghormati orang yang berpuasa. Jadi puasanya itu hanya menjadwal ulang e, waktu makannya. Jadi waktu makannya dijadwal ulang, lain. Kalau puasa makannya di malam hari, kalau siang dia tidur atau nggak ngapa-ngapain. Nah, itu sama aja. Artinya puasa itu ya kayak tidak seperti itu. Puasa itu ya menahan hawa nafsu, melatih melatih mencoba hawa nafsu, men, eh, melatih uh, memanage hawa nafsu. Nah, sepertinya uh, Bapak Ahmad Faiznya sudah datang. Maka dari itu uh, mungkin untuk kajian Bidayatul Hidayahnya bisa diteruskan uh, akan disampaikan oleh Pak Faiz dan untuk faedah puasa ini nanti bisa kita teruskan di lain kesempatan. Untuk e, waktunya kami persilahkan kepada Mas Rocky Prayuda di Istanbul untuk kembali mempersilahkan e, pembicaraan dengan Bapak Ahmad Faiz. Silahkan Mas Rocky. Dari kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ya. Apa lagi? Saya ini mas, anu, Faiz. Jadi, ya, trailer ya, ke? mas? Ya, para pendengar sekalian, eh, para pendengar radio PCN Turki, uh, tadi telah uh, uh, penyampaian singkat telah disampaikan secara singkat diisi secara uh, singkat oleh Mas uh, eh, Labib Syamki mengenai tentang keadaan puasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang ini uh, ada Mas uh, Faiz yang telah hadir uh, untuk menyampaikan materi. Nah, Mas Faiz ini nama lengkapnya adalah Ahmad Faiz Irsyad. Uh, beliau uh, mahasiswa dari Central University yang uh, mengambil jurusan sastra Arab. Gitu. Dan pada hari ini beliau akan menyampaikan uh, tentang bidayatul hidayah. Ya. Silakan Mas uh, Faiz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد para pendengar setia radio pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Turki dimanapun antum berada semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah pertolongan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa dengan penuh hikmah sehingga nanti kita bisa mendapatkan buah dari puasa itu sendiri di dunia dan juga bisa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa yang punya kesempatan khusus untuk masuk surga karena surga ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Kita bisa masuk semua darinya. Amin. Allahumma amin. Pendengar setia dimanapun antum berada, Sebagaimana biasa, saya mendapatkan kesempatan dan kehormatan untuk melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali pada kesempatan kali ini kita masih pada dirinci volume pasal yang pertama Pada bab yang pertama di mana bagaimana yang telah disampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu dalam kitab Hidayatul Hidayah ada tiga bab. Bab pertama tentang taat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar sisi taat untuk kita jalani. Kemudian nanti ada bab kedua ada sisi maksiat. Kalau sisi maksiat bukan untuk dijalani tetapi untuk dijauhi. Sedangkan nanti bab ketiga adalah hiasan-hiasan kehidupan bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan yang maha kuasa sehingga proses menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu semakin indah adanya. Pada bab pertama ini kita membahas tentang ketaatan terbagi dari beberapa pasal. Pasal yang pertama adalah tentang sopan santun sopan santun dalam beribadah agar ibadah semakin indah. Namun sebelum memasuki dari fasal-fasal tersebut ada mukaddimah. Mukaddimah dalam bab jadi ada mukaddimah kitab yang sudah selesai, sekarang masuk mukaddimah bab di mana terakhir telah kita ulas di mana Imam Ghazali berpesan kepada santri-santrinya, kepada pembaca setia bahwa ibadah tidak akan bisa kita nikmati dengan indah. Kita tidak akan mendapatkan buahnya. Kita tidak akan mendapatkan manisnya kecuali saat kita menjalankan ibadah itu dengan seluruh apa yang ada dalam kita Maksudnya dengan jiwa kita, hati kita, pikiran kita dan seluruh anggota tubuh kita. Jika dalam menjalankan ibadah salah satu dari anggota tubuh kita, salah satu yang ada dalam raga kita itu tidak ikut serta, maka akan terjadi kepincangan ibadah. Dan tentunya ibadat buah nantinya tidak akan manis jika dirasa. Dengan contoh sekilas tentang puasa Ramadan. Memang jika kita menggunakan ukuran biasa sudah sah apabila kita menjalankan puasa dengan cara meninggalkan makanan, tidak minum minuman, tidak pula berkumpul dengan istri kita. Itu sudah sah puasanya. Namun puasa itu akan lebih indah, akan lebih manis buahnya. Jikalau bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum, bukan hanya tidak berkumpul dengan istri, melainkan seluruh anggota tubuh kita. Mulai mata, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran, semua ikut berpuasa. Itu nanti akan lebih indah adanya dan akan menghasilkan ketakwaan yang hakiki bukan hanya ketakwaan zahir tapi juga ketakwaan batin dalam hal ini Imam Ghazali melanjutkan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin fa'lam anna Allah ta'ala muttali'un ala dhamirik Pemusyifun ala zahirika wa batinik. Mengertilah wahai santri-santriku kata Imam Ghazali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang terbesit dalam hatimu, apa yang terlintas dalam pikiranmu, apa-apa yang baru engkau rencanakan Allah sudah mengetahuinya. Allah juga mengetahui apa-apa yang telah engkau lakukan yang sudah terlaksana hidupnya nyata. Jadi yang baru terbesit, baru terlintas dalam pikiran kita Allah pun mengetahui apalagi yang sudah kita laksanakan dan kita praktekkan sendiri. Wa bi jami'i lahadatika wa khataratika wa khatawatika wa Allah mengetahui secara pasti, meneropong dengan kekuasaannya, dengan maha mengetahuinya, mengerti banget dengan teliti, mengerti dengan jelas-jelas apa yang kita lakukan dalam setiap saatnya, dalam setiap menit, menitnya, tiap detiknya, perjalanan kehidupan kita, kita Berhenti pun Allah tahu, kita bergerak Allah pun mengetahui. Wa annaka fi mukhalaqatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Baik kita sedang sendiri, tidak ada orang di sekitar kita, ataupun pas kita dalam keramaian bersama halayak ramai dengan orang banyak itu pun Allah mengetahuinya. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wa samawati wal ardi muttali'un alaih. Semua yang bergerak, semua yang tidak bergerak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada dalam maya pada baik berbentuk makhluk hidup, makhluk mati, zat hidup, zat mati yang bernyawa dan tidak bernyawa, saat bergerak dan tidak bergerak, apapun yang dilakukannya, apapun yang terbesit dalam hati dan pikirannya, apapun yang mereka lakukan itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ghazali menyitir salah satu ayat dari surat Al Ghafir ayat 19. Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan mata Maksudnya apa? Ada mata berkhianat. Jadi Allah menciptakan mata untuk melihat hal-hal yang diperbolehkan untuk dilihat. Jika mata melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan, barang makruh, apalagi barang yang haram, maka mata itu dikatakan berkhianat. Apa bisa mata berkhianat? Ah, bisa. Apalagi sekarang ini musim panas. Banyak yang putih-putih lewat. Kadang mata kita lirak-lirik ke kanan dan kiri. Nah, itu kalau meliriknya ke barang-barang yang tidak halal, barang-barang yang tidak diperbolehkan, maka itu dinamakan pengkhianatan mata. Allah tahu. Kamu melirik ke kanan itu melihat apa? Kamu melihat ke, melirik ke kiri itu melihat apa? Allah tahu. Jangan dikira kalau misalkan kita sudah pakai kacamata hitam. Wah. Sekarang alasannya kacamata hitam karena panas mungkin. Karena silau, iya. Tapi kalau pas dalam pemakaian kacamata hitam, kelihatannya sih di bis-bis atau di metro melihat ke depan ternyata mata melirik ke kanan. Nah, itu adalah pengkhianatan mata. Allah tahu nggak? Tahu. Wa ma sudur dan Allah pun tahu hal-hal yang terbesit dalam hati yang masih dalam perencanaan yang belum diutarakan, yang belum terlaksana. Allah pun Nah. Sebenarnya puasa kita ini juga praktek secara pasti untuk lebih meyakini bahwa Allah maha mengetahui di segala hal. Karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang hanya diketahui oleh hamba dan Tuhannya. Kalau sholat, masih ada orang yang melihat. Kalau zakat, pasti ada yang diberi zakat pasti ketahuan. Apalagi naik haji harus lewat departemen agama, pasti ketahuan orang banyak. Tapi kalau puasa, yang tahu hanya hamba dengan Tuhannya. Karena misalkan ada orang berpuasa, tidak ada bedanya yang puasa dengan yang tidak. Dan yang menjalankan puasa benar-benar mempraktekkan bahwa dia dalam pengetahuan Tuhan dimanapun Anda berada. Karena misalkan bisa saja ada orang yang berpuasa, di depan manusia bilang dia berpuasa, namun waktu di rumah dia makan, bisa juga. Tapi karena dia sudah berhubungan langsung dengan Allah, tahu bahwa Allah itu mengetahui segala tingkah lakunya, baik dalam keramaian maupun kesendiriannya, maka dia tetap menahan segala hal yang membatalkan puasa. Kemudian Imam Ghazali pun menyitir ayat ketujuh dari surat Tuh bahwa ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui barang yang rahasia dan lebih rahasia. Jadi benar-benar kita sebagai hamba Allah dengan penuh keyakinan bahwa yang maha mengetahui selalu berada dimanapun dan mengetahui apa yang kita lakukan maka berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini untuk itu salah satu doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering dipadatkan beliau saat berdoa adalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kizb wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Ya Allah bersihlah bersihkanlah hatiku dari nifaq Nifak itu sebuah sifat yang dalam nyatanya pelakunya orang yang terjangkit penyakit nifak adalah lisannya selalu berbeda dengan hatinya. Apa yang dia utarakan tidak sama dengan keyakinan. Makanya dulu pada zaman Rasulullah Muhammad SAW ada sekelompok orang jika dia mengatakan iman di depan Nabi tetapi tidak iman hatinya dia hanya ingin mengelabui Nabi dan para sahabatnya iman di lisan tapi tidak beriman di hati maka kelompok orang-orang yang seperti itu dinamakan sebagai kelompok munafik jadi salah satu doa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama ingin dibersihkan hati dari sifat munafik. Karena walaupun kita mengatakan putih ternyata hati kita hitam, maka Allah itu tahu apa yang ada dalam hati. Yang kedua Rasulullah juga minta dibersihkan wa amali minar riya Ya Allah bersihkan segala amalku dari ria. Ria itu pamer. Pamer dengan segala ibadah yang dia punya. Nah, merasa paling hebat diumumkan, eh itu kalau lagi ngobrol sama kawannya selalu diperlihatkan amalnya itu nanti hilang ah, pahalanya. Ya kadang yang namanya lagi sama kawan-kawan ngobrol ya kadang tidak sengaja pamer lagi ngobrol tentang masjid lagi bangun eh kan kamu nggak ikut nyumbang belum eh itu sudah ada semen tuh di sana itu siapa oh itu aku dong yang nyumbang ya nggak sengaja riak juga pamer susah memang begitulah itulah salah satu doa Rasulullah yang kedua adalah agar dibersihkan amal kita, dijauhkan amal kita dari sifat ria, kita bisa menjauhi hal-hal yang bisa menghabiskan pahalanya. Warisani minal kibet. Yang ketiga, Rasulullah minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisannya dari kebohongan. Karena bohong akan memunculkan kebohongan selanjutnya. Yang keempat, wa'aini minal khiyanah. Rasulullah juga minta agar Allah membersihkan, menjauhkan matanya, mata beliau dari pengkhianatan. Suka melihat hal-hal yang tidak benar, melihat hal-hal yang diharamkan. Fa'innaka karena engkau ya Allah ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur zat yang mengetahui pengkhianatan mata dan mengetahui apa yang terbesit dalam dada yang belum terucapkan yang belum terlaksanakan yang masih disimpan dalam alam pikiran ini yang diwasiatkan oleh Imam Ghazali kepada para pembaca agar dalam mengarungi kehidupan saat menjalani ibadah terasa indah dan nanti ada buah yang bisa ditepuk dan buah itu nanti manis rasanya baik di dunia maupun akhiratnya. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan Lanjut Imam Al-Ghazali Kita dipesan untuk selalu bersopan santun Secara bahir dan batin Baina yadawillahi ta'ala Ta'addubal abdil dhalilil mudnibi Fi hafratil malikil jabbaril kohar. Bagaimana kita semakin bersopan santun kepada Allah Ternyata ketika kita mempelajari bahwa selama ini ternyata kita takwa kita itu cuma takwa bahir belum sampai takwa batin maka lebih bersopanlah sebagaimana bersopan satunya seorang hamba yang mengakui bahwa dia banyak sekali dosanya banyak sekali kesalahannya nikmat-nikmat yang diberikan terutama anggota tubuh hati pikiran mata telinga sampai ujung kaki kita ternyata selama ini banyak kita salah gunakan maka hati-hatilah semakin bersopan santunlah untuk menjaga kembali agar tidak terulang lagi terjerumus dalam jurang dosa dalam jurang kesalahan yang ditakutkan nanti mengantarkan kita masuk dan mencicipi panasnya api neraka wajtahid alla yarak maulaka haitsu nahak Coba deh kamu berusaha mencari kesempatan di mana kamu melaksanakan larangan dan Allah tidak melihatmu Alayah tidak itu amarat. Coba juga kamu mencari kesempatan menjalankan perintah tanpa diketahui atau bahkan tidak tercatat oleh Allah. Walam takdir ala dzalik. Gak mungkin kita akan bisa mencari kesempatan melaksanakan hal-hal yang dilarang dan tidak diketahui Allah. Melaksanakan perintah yang tidak sempat tercatat dalam buku amal. Tidak mungkin. Nah, untuk itu agar kehidupan kita semakin lancar, bagaimana cara agar kita selalu merasa berada dalam naungan lindungan Allah, selalu berada dalam teropong Allah? Apa yang harus dilakukan? Illa bi antawazzi'a awqatak wa turattiba auradak min sabahika ila masaik. Kita harus membuat jadwal khusus mulai pagi sampai sore jadwal wiridan, jadwal zikir kepada Allah. Fasgu ila ma yulqa ilaika min awamirillah ta'ala alaika min hini tastayqibu min manamika ila waqti ruju'ika ila majja'ika Zikir harus kita jadwalkan mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ini pesan dari Imam Ghazali. Karena apa? Karena agar kita selalu merasa bahwa Allah ada di sebelah kita, agar kita merasa selalu dekat dengannya, sehingga kita selalu bisa menjauhi larangan-larangannya dan semakin bersemangat untuk menjalankan perintah-perintahnya. Sampai di sini dulu pengajian sore kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan dimulai dari faslon fi adabil istiqadi minan naumi. Sebuah pasal menerangkan sopan santun, tata cara, tata kerama, dan dari tidur. Karena tadi Imam Ghazali bilang, agar kita bisa menjadwal wiridan kita, pikir kita kepada Allah mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Maka insya Allah pada kesempatan selanjutnya Imam Ghazali akan menerangkan apa yang terbaik buat kita, apa yang harus kita wirid, apa sopan santun kita tatkala bangun dari tidur. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas uh, Faiz atas uh, penjelasannya. Wah, menarik sekali ya. Dari awal tadi Mas Faiz telah uh, menyampaikan uh, uh, beberapa uh, ini uh, misalnya dari mukadimah dari uh, buku Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali Dan tuh eh, ibadah ini tidak akan terasa indah tanpa keikutsertaan jiwa dan raga ketika mengerjakan suatu ibadah itu dan Allah itu tuh maha mengetahui jadi Allah itu mengetahui sesuatu yang terbesit di dalam hati yang telah dilaksanakan yang uh, uh, apa itu namanya yang yang masih kita rasakan gitu aja Allah itu mengetahui semua itu maka ya kita sebagai uh, seorang muslim harusnya lebih berhati-hati lagi dalam bertindak oke okay. untuk uh, eh, penanya apakah ada dari pendengar sekalian yang menanya ingin bertanya kepada Mas uh, Faiz ini mengenai uh, materi yang disampaikan pada hari ini. Oh, ada satu pertanyaan dari Mas Imron di Indramayu, yaitu eh, bagaimana membedakan antara ria dan bersyukur atau tahadus binikmah. Eh, Mas uh, Faiz, silakan menjawab pertanyaan dari Mas Imron dari Indramayu yaitu bagaimana membedakan antara ria dan bersyukur atau tahadus binikmah. Terima kasih atas pertanyaannya. Maka tambahin kok binti Imran. Kalau binti Imran itu anak perempuannya. Binti Oh, dari binti Imran. Oh maaf. Oh, Oh iya, maaf. Dari binti Imron di Indramayu. Mbak. Ya, ya Pak. Ya, silakan Imron, anak ceweknya Imron. Ya. Terima kasih ya. atas pertanyaannya. Memang sangatlah susah dalam membedakan antara tahal bil nikmah rasa bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah dan riak pamer atas amalan. Yang bisa membedakan adalah pelaksananya sendiri, orangnya sendiri. Contohnya adalah kita habis menyumbang kepada masjid 100 juta. Kemudian Nah, kita saat bincang-bincang dengan kawan-kawan kita bicara alhamdulillah kawan-kawanku saya dapat uh, apa namanya rezeki banyak sehingga saya bisa menyumbang masjid 100 juta. Nah, maksud Anda apa? Anda pamer atas kemampuan Anda bisa bersedekah atau niat Anda adalah bersyukur karena mampu itu adalah yang membedakan adalah diri sendiri. Nah, makanya dilihat hati anda tanya, hati anda bilang itu pamer, apakah merasa syukurnya? Kalau memang takut itu karena pamer, maka kalau bisa tidak usah diceritakan hal-hal yang demikian. Tapi kalau merasa mampu untuk bisa terhindar dari rasa pamer maka tidak apa-apa contohnya kadang ada beberapa kiai besar ketika habis ceramah di sebuah masjid yang lagi dibangun beliau justru mengawali menampakkan di depan para audiens. saya mulai ya bapak ibu-ibu kita bersedekah saya mulai ini saya awali 10 juta nah, itu yang tahu Bapak Kiai itu pamer apa merasa bersyukur dan agar ditiru. Nah, ini hati beliau yang tahu. Kalau memang intinya, kalau memang kita bisa kuat, tidak memamerkan, tidak punya niat pamer, tidak apa-apa, diutarakan. Sedangkan tidak men bisa menjaga rasa pamer itu,